Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi fid dharin amin. Surah wal asr makkiyah aw madaniyah thalatha ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri ad-dahri aw ma ba'da az-zawali lil ghurubi aw salatil asri. إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في, فليسوا في خسران وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر أي الدهري yaitu waktu wal asri demi masa demi zaman. Kenapa Allah bersumpah dengan al-asr dengan zaman karena di zaman itu terjadi as-sarra wad-dharra ada masalah yang menyenangkan, yang menyusahkan, as wasagam masalah kesehatan ada yang sakit al-ghina wal fagr ada terjadi tambahan kekayaan atau kefakiran wa nahwi dalik dan karena umur itu bisa dinilai. Umur itu tidak bisa diketahui kapan yang paling berharga. Ini saya kasih gambaran. Ada orang umur seribu tahun semuanya taat. Tapi akhir umurnya sulh khotimah ya percuma kan? Sekian lama zamannya Su'ul khotimah Ada orang umurnya semuanya maksiat Tapi akhir umurnya Husnul khotimah dia bahagia selama-lamanya Umur semuanya tadi ini Dibuat sumpah oleh Allah Karena memang semuanya akan sia-sia Kecuali yang Allah kehendaki Kebahagiaan baginya Karena itu Allah menyatakan Innal insana lafi khusrin. Manusia itu demi masa semuanya, manusia itu semuanya rugi. Baik. Ada lagi menyatakan ma ba'da zawal ilal ghurub. Yang dimaksud asar di sini waktu asar. Asar yaitu setelah zawal, setelah bohor sampai terbenamnya matahari. Kenapa Allah sumpah dengan waktu itu? Karena situ banyak keajaiban. Banyak keajaiban. Anda bisa banyak menyaksikan bagaimana keindahan gunung, terangnya matahari, anda bisa melihat bagaimana luasnya laut, orang-orang yang sibuk ada yang ngurus, ada yang pergi kepada ke kantor, ada pergi ke masjid. Alhasil di situ banyak keajaiban. Atau saat itu yudrikul mugassir mafatahu awalan nahar. Kalau ada orang yang bersalah ada di pagi hari, maka saatnya waktu asar untuk memperbaiki diri. Kalau ada yang maksiat ada di pagi hari, saatnya saat waktu itu setelah zawal untuk bertobat. Karena itu waktu adalah sangat istimewa. Sehingga orang yang terlambat bisa dari itu menyusul sehingga orang yang bersalah bisa dia tadi itu menjadi benar. Ada lagi wal asri ay wa salatil asr. Demi salat asar. Kenapa? Karena memang salat asar ini dikatakan salatul wusta, salat tengah-tengah. Hmm? antara waktu petang sampai fajar dan waktu fajar sampai menjelang malam hari tengah-tengahnya adalah salatul asr, salatul usta. Hafidhu ala salawati was salatil usta. Ada lagi yang mengartikan wal asri ini adalah zamannya Rasulullah. Demi zamannya Rasulullah. Karena zamannya Nabi adalah zaman yang paling mulia. Khairul gurun gerni sebaik-baik masa adalah masa tu masaku kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersumpah dengan zamannya? Karena kedudukan zaman Rasulullah tentu paling utama. Sebagaimana Allah juga bersumpah dengan tempat tinggalnya Rasulullah. La uksimu bihadal balad. Yaitu tempat tinggalnya Rasulullah. Sehingga Allah menjadikan tempat tinggalnya Nabi paling afdolnya tempat. Demikian juga Allah bersumpah dengan umurnya Rasulullah. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kenapa? Karena tidak ada umur yang lebih berharga daripada umurnya Rasulullah. Dan demikian juga Allah bersumpah dengan zamannya Rasulullah yaitu wal asri innal insana lafi khusur. Ini menunjukkan bahwa zaman itu adalah zaman yang teristimewa zaman yang terbaik sehingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innal insana lafi khusr. Innal insan ay al jenis. Jenis manusia ini semuanya kalau dikatakan jenis berarti mutlak. Laki perempuan, mukmin kafir semuanya lafi khusrin. Mereka itu merugi dalam keadaan rugi. Tapi ada yang mengartikan al-insan di sini adalah yang dimaksud al-kafir. Innal insan sesungguhnya manusia yang kafir itu lafi khusrin. Kenapa? Karena istitna'nya illa ladina amanu wa amilus salihat. Yang mustathnanya kecuali orang yang beriman lah. Berarti yang dimaksud insan itu adalah orang kah? Orang kafir. Innal insan sungguhnya manusia tapi sini al jenis. Jenis manusia laki perempuan maupun mukmin kafir mereka itu rugi. Apa ruginya orang mukmin? Kalau dikatakan rugi orang mukmin itu rugi, apa ruginya mukmin? Orang mukmin? Karena kalau orang mukmin tadi itu lupa kepada Allah, berarti dia rugi menggunakan waktunya untuk lupa kepada Allah. Padahal dia bisa berbuat taat kepada Allah. Rugi. Dia bisa ingat kepada Allah. Kalau ada orang mukmin maksiat kepada Allah, dia itu rugi. Kenapa? Karena dia bisa berbuat taat kepada Allah. Taat kepada Allah lafi khusr. Gimana kalau orang mukmin yang taat? Apakah dia rugi? Masih rugi. Kenapa? Karena ada taat yang lebih afdol lagi. Orang itu masih rugi, walaupun orang mukmin masih rugi. Walaupun dia berbuat taat, misalnya karena ada amalan yang lebih afdol lagi daripada itu, maka nisbah ilal afdol dia dikatakan fi khusrin. Dia tetap rugi. Nah, contoh berangkat umroh. Bagus. Umroh sunnah ini bagus, tapi ada yang lebih afdol sedekah kepada fuqara al-masakin. Lebih gede pahalanya. Orang ini walaupun berbuat baik tapi dia lafi khusrin. Masih rugi dia. Kenapa dia bisa lebih yang afdol dapat barang lebih besar, lebih lebih banyak. Innal insana lafi khusrin. Illa eh. kecuali ini yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Falaisu fi khusran, mereka bukan orang yang merugi. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Bukan hanya sekedar dia dalam pengakuannya beriman tapi dia neruskan amal soleh karena setiap Allah menyebutkan iman dalam Al-Quran pasti Allah menyebutkan setelahnya amal soleh. Qad aflahal mu'minun. Terusannya apa? Al-ladina Alladzina fi sholatim khashi'un walladzina walladzina semuanya amal disebutkan. Hah? Alif lam mim kita kitabul la raiba fihi hudal ladina yuk yu'minuna bil ghaibi terusannya apa? yuqimuna shalah, semuanya amal Tidak Allah menyebutkan iman kecuali menyebutkan amal setelahnya. Termasuk ini. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu terusannya wa 'amilus salihat. Ah. Mereka orang yang beriman dan beramal soleh Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, meningkatkan perbuatan taat, tidaklah beriman. Tapi itu urusan pribadi. Itu urusan pribadinya dia. Bagaimana kepada orang lain? Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kalau untuk al giyam bihugugillah, Kalau dia dinyatakan melaksanakan haknya hanya Allah, alladzina amanu wa amilus salihat. Dia beriman dan beramal soleh. Sekarang al-qiyam bihugugi al-adami atau bihugugi khalqillah yaitu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq ay awsa ba'dhum ba'dhan bil haqq bil iman Kecuali orang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat satu sama lain dengan keimanan atau furu'il iman cabangnya iman yaitu perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak orang untuk berbuat taat, wasiat, menganjurkan wa tawasau sabr dan saling berwasiat dengan kesabaran. Baik sabar dalam bentuk melaksanakan taat ala taat atau sabar dalam meninggalkan maksiat terkaan maksiat atau sabar kepada musibah yang menimpa. Illal ladzina amanu amilus solihat atau subhaq wa tawassaw sabar. Nah kalau dia bisa yaqumu bihuquqillah wa yaqumu bihuquqi khalqillah atau bihugugi ibadillah maka dia dalam golongan aulia Allah. Yang dikatakan wali itu apa? Atau orang yang soleh itu yang bisa melaksanakan hak Allah dan hak hamba Allah. Inilah sifat daripada mereka alladzina amanu wa amilus solihat al bihugugillah Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr alqa'im bihugug ibad dirinya aja yang nggak rugi karena dia mendapatkan wilayah dari Allah karena dia tercatat daripada hamba-hamba Allah yang soleh dapat manzilah kedudukan dari Allah yang lainnya rugi artinya gambaran ini kalau ente nggak jadi wali rugi walaupun ente jadi orang mukmin kenapa orang mukmin itu sudah calon wali sebenarnya cuma dia nggak ngerawat Caranya jadi wali, ya jadi mukmin yang beramal soleh, tawasibil bil hak, tawasibil bil sabar. Seakan-akan begitu gambarannya. Ada lagi yang mengartikan begini. Orang itu semuanya rugi. Dalam semua umurnya itu rugi. Kecuali orang yang beriman yang dia tadi itu mulai mudanya beriman, beramal soleh, kemudian saling wasiat dalam perbuatan, eh, dalam keimanan, dengan kesabaran, sampai dia tua dia nggak nggak bisa berbuat itu amal soleh lagi lumpuh yang biasanya ke masjid nggak bisa ke masjid buta yang biasanya baca Quran akhirnya nggak bisa baca Quran sakit parah yang biasanya hadir majelis taklim tidak bisa hadir majelis taklim dia nggak rugi kenapa tetap diganjar oleh Allah sebagaimana dahulu kalanya dia dalam keadaan sehat kemudian sakit berhalangan tetap diganjar oleh Allah sebagaimana dia dalam keadaan mampu kemudian dia tidak mampu, gak diputus oleh Allah. eh? Ini sesuai dengan firman Allah bah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa dina amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun ay ghair maktu'. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang bagus, kekar, baik. Tuma radadna asfara sefilin. Kemudian kalau sudah tua, udah kaki yang kuat, lumpuh, mata yang terang, buta, telinga yang dengar, tuli, udah nggak mampu apa-apa. Illa amanu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia tetap mendapatkan pahala tanpa diputus. Kenapa? Karena dahulunya sebelum ada halangan dari itu dia beriman dan beramal soleh. Ada menyatakan surat ini sama dengan surat itu. Maknanya begitu. Ada kuliah hal kita harus mengetahui bahwa ah, umur kita itu adalah sangat berharga, jangan disia-siakan. Kata Imam Ghazali, kullu nafasi min anfasika jauharatun la qimata Setiap nafas daripada nafas nafas kamu itu adalah permata yang tiada ternilai harganya. Nanti kehilangan berlian masih bisa cari berlian yang lebih gede. Nanti kehilangan emas masih bisa cari emas yang lebih berat. Tapi kalau kehilangan umur cari apa lagi ini? Bisa mengembalikan umur kamu. Dan nilainya umur tadi itu jika kamu gunakan taat kepada Allah, hasilnya surga yang kenikmatannya malah ainun ra'at walau dunun sami'at walau khatar ala qalbi bashar. Laqad umrun sa'atun minhu tashtari bimil is-sama'i wal ard ayyata dhai'ati benar-benar telah hilang itu umur satu saat sebenarnya itu nilainya bisa lebih berharga dan bisa nanti di akhirat nilainya bisa kamu beli dengan bumi isi bumi dan isi langit artinya inti untuk bisa membeli umur sesaat saja kalau ada mungkin dengan isi bumi dan isi langit kamu akan beli ketika kamu nanti ada di akhirat baru ya Allah ternyata satu jam itu kalau aku gunakan untuk dikir, untuk istighfar begini jadinya hasilnya begini anak akan siap membeli itu walaupun dengan seisi bumi dan seisi langit karena itu jangan disia-siakan kadang-kadang kita farhan kalau dalam keadaan ghaflah kita senang kalau dalam keadaan lupa kepada Allah apalagi kadang-kadang senang terhibur dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang lafi khusrin, orang yang demikian ini pasti dalam keadaan rugi jadinya. Wallahu a'lam.